Kita telah memasuki perkara yang disyariatkan bagi orang yang membaca Al-Quran dan adab-adab untuk dia patuhi dan mengikuti. Di antaranya kita sudah sebutkan yang pertama, hendaklah ketika dia membaca Al-Quran dalam keadaan ya paling sempurna, yaitu dalam keadaan suci dan bersih dan menghormati kitabullah yang mulia ini. Karena hukumnya dalam keadaan suci, bersih, itu dalam keadaan berwudhu. Ya, membaca Al-Quran itu mustahab. Dan kita sebutkan beberapa dalil dan kisah Umar Ibn Khattab. Kemudian beliau Afirullah Ta'ala melanjutkan. Kala ابن عبد البار وفي هذا الحديث جواز قراءة القرآن طاهرا في غير مصحف في غير مصحف لمن ليس على وضوء إن لم يكن جنوبا في dalam hadis ini dibolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ya. Pada selain musab bagi orang yang tidak di atas wudhu. Ya, selama dia tidak di ya selama dia tidak dalam keadaan junub. Jadi bolehnya seseorang ketika dia membaca Al-Quran tidak dalam keadaan berwuduk. Selama dia tidak dalam keadaan junub. Di sini perlu dipahami bahwasanya dalam keadaan muhdis berhadas asbar, ini boleh dia membaca Al-Quran. ataupun dalam keadaan hadas akbar junub maka tidak boleh dia membaca Al-Quran. Ya. yang dimaksudkan di sini dia membaca. Ya, ketika dia membaca Al-Qur'an apakah dari hafalannya? Ya. Apa dari mushaf? Maka mustahab bagi dia dalam keadaan berwudu. Dan boleh dia membacanya ya dalam keadaan tidak berwudu. Selama itu bukan dalam keadaan junub. Ya. Adapun kalau junub maka tidak boleh dia membaca Al-Quran. Walahada jamaati ahli ilmi la yaktalifuna fi illa ma syadda ani jamaati mimma huwa mahjujun bihim. Oleh karena eh, ya dan wajib atas sekelompok ulama mereka tidak berselisih di dalamnya. Kecuali sedikit dari kalangan mereka yang menyendiri ya dari orang-orang yang dikalahkan dengan bukti wa asbuka bi umar bi jamaati sahabah wa um salafus salih dan cukuplah dengan ucapan Umar. Dan di dalam sekelompok sahabat. Dan mereka adalah para salafus soleh. Ya. Ini yang menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah mustahab. Walaupun ada pendapat lain yang pendapat tersebut mengatakan tidak bolehnya. Ya. Membaca Al-Quran dalam keadaan muhdis. Dalam keadaan tidak berwuduk. pendapat tersebut lemah karena tidak dibangun di atas dalil. Dan yang kuat hukumnya mustahab. Ya. Dan ini yang dibangun di atas dalil perbuatan Nabi SAW, perbuatan sahabat, atau sebagian sahabat, dan mereka adalah para salafus soleh. Waqat nakal al-ijma' ala jawazi qiraatil muhdis lil Quran dan sungguh telah dinukilkan ijma' para ulama, para salafus soleh atas bolehnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang muhdis. Ya, ini nukilkan oleh An-Nawawi wa Ibn rahimah, rahimahumullah. Jadi Imam Nawawi dan Ibn Taimiyah rahimahumullah menukilkan kesepakatan ulama bolehnya orang yang muhdis membaca Al-Quran. Wa majunub fa inna la Quran hatta yaktasila. Adapun orang yang junub, maka tidak boleh dia membaca Al-Quran sampai dia mandi. Lihadisi Ali radhiyallahu anhu kala. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, karena Nabi saw Ya La ya jubuhu anil kiratil Qur'an syai'an illa yakuna junuban." Dahulu Nabi saw tidak menghalanginya dari membaca Al-Quran sedikit pun kecuali dia dalam keadaan junub. Ya, ini juga dalil menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Ya, apakah dia dalam keadaan wudhu atau tidak? Nabi SAW senantiasa membaca Al-Quran. Kecuali yang menghalangi dia junub. Ketika junub Nabi SAW tidak membaca Al-Quran. Ya, Wahadisu hadal bab yashuddu ba'duha ba'd. Dan hadis-hadis pada bab ini saling mendukung sebagiannya dan sebagian yang lainnya. Wa bihadza qala aktsarul fuqaha. Dan ini ya dan dengan ini berkata sebagian para ulama itu para fuqaha. Hatta inna Ibn Abdul Bar rahimahullah kalah. Sampai sesungguhnya itu Abdul Bar rahimahullah berkata, "Wa qasadda Daud ani jamaati bi inja ya bi ijazati qiraati Quran li junub." Ya, yang menyelisih pendapat kebanyakan para fuqaha ya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dan sungguh telah menyendiri Imam Daud ya dari sekelompok ulama dengan membolehkan membaca Al-Quran bagi orang junub. Ya. Ini pendapat ya Imam Daud. Ini menunjuk bahwasanya pendapat ini uh, Ya, pendapat ini lemah. Karena menyelisih dalil. Ya. Sehingga kita tidak berpegang dengan pendapat tersebut. ada pun yang kita pegang adalah yang sesuai dengan adillah yang dikuatkan dan didukung oleh dalil. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Amal hahid fasawi anna la yajuzu laha qiraatul Qur'an halaha hahidiha. Ya. Adapun orang yang haid maka yang benar bahwasanya dia tidak ya bahwasanya dia boleh baginya membaca Al-Qur'an ya dalam keadaan haidnya. Lianna la yasbut fi mana'iha min qiraatihi halal hahidi. Hadis. Bahwasanya wanita yang haid tidak tetap ya, tidak sabit di dalam mencegahnya atau pelarangannya dari membaca Al-Quran keadaan haidnya. Ya. Tidak ada hadis yang sabit. Yang menunjukkan bahwasanya wanita yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak ada yang melarangnya dan mencegahnya. Wa makiyasu ala junubi fala yasah. Adapun ulama yang mengkiaskan terhadap junub, ya, maka ini tidak sah, tidak benar. Lianna hadis, lianna uh, eh, hadas haid yatulu fi ghalib. Wa yaksa binisyaniha Quran. Adapun wanita yang hadis, ya, yang berhadas, yang haid, ini panjang bukan ya sejam dua jam, tapi lama. Ya, waktunya mereka. Dan ditakutkan dia melupakan dari Al-Quran. Kalau dia tidak membaca, kalau di haidnya 8, 8 hari. Nah, dan kita sudah jelaskan Al-Quran itu kalau tidak diulang-ulangi, dia akan lepas, dia akan hilang. Ya, Hammal hadas junub, adapun orang yang berhadas karena junub, pada tulu. tidaklah panjang. Ya, wa mata sya'rafa bil tisali. Kapan dia inginkan, maka akan terangkat dengan mandi. Ya. Ini yang membedakannya. Sehingga tidak bisa dijadikan kias orang yang junub dengan uh, orang wanita yang haid. Karena masa waktunya yang berbeda. Ini perlu dipahami, ya. Kemudian di sini beliau membedakan. Ya, tadi ketika membaca Al-Qur'an, apakah dari apalan atau dari musab? Nah, di sini beliau menyebutkan ya, Allah ta'ala amma masal mus'ab pastoi anna la masau illa tohir min ada ini akbar wa asgor. Di sini beliau membedakan. Adapun menyentuh musab, Ya, ini menyentuh. Tadi membaca. Ya. Tadi membaca. Adapun menyentuh musab maka yang benar bahwasanya ya musab tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan tahir. Dalam keadaan suci. Ya. Suci dari adas. Adas akbar dan adas asgar. Ya. Artinya dia dalam keadaan wudhu. Ya. Dia tidak junub dan dia tidak muhdis ya dia tidak uh, dalam keadaan ada askor. Artinya dia dalam keadaan suci berwudu. Ketika menyentuh musab, ini perlu dibedakan. Ya. Tadi ketika membaca boleh. Dan punya mustahab. Tapi ketika menyentuh musab, ini musab, mau disentuh tidak boleh disentuh. Musab tersebut, musab yang terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an, Kitabullah itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci ya dari adas akbar ya dan adas askar ya liqauli ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala la yamassu illa ya illa mutah illa mutah illa mutah arun tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mereka mereka yang suci, mereka yang suci dari adat akbar dan adat asghar. Ya. Bisa dibedakan ini? Walianna fi kitab Amr eh, bin Azam ya wa anna la yamassu Quran illa tahir. Ya. Ini dari Abdullah bin Abi Bakar. Ya, Abi, Bak Abi Bakar Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu anna fi kitabi alladhi ya alladhi katabahu Rasulullah sallallahu li Amr bin As ada sini ya dari sahabat Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu ya bahwa di dalam kitab yang di, yang telah ditulis Rasulullah SAW kepada Umar ya kepada Hamar bin Has la yamassahu wa anna ya Rasulullah SAW menulis ini wa anna la yamassahu Quran illa tahir ya wa anna fi kitab Amr bin Has wa anna la yamassahu Quran illa tahir bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud wa Nasahi dan hadis ini sahih. Ya, walaupun ada sebagian yang melemahkan hadis tersebut. Kalau Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala wa kitabu Amr bin Aus Hada qad talaqqaw ulama bil kabuli wal amal. Dan kitabnya Amr bin Haus ini sungguh telah diterima para ulama ya sungguh uh, apa diterima atau bertemu para ulama dengan menerima dan mengamalkan hadis ini. Ya, para ulama menerima dan mengamalkan hadis ini. Wa indahum ashuru wa azharu min isnadi wahid muktasal. Yang ada di sini di sisi mereka, ini masyur terkenal dan sangat jelas. Ya, dari sisi sanatnya, sanatnya yang satu ini bersambung. Suma kala kemudian mereka mengatakan, ya kemudian beliau eh, Ibnu eh, Abdul Bar rahimahullah mengatakan wa ajma fuqaha amsar alladzina ya تدور عليهم فتاوى وأصحابهم بأن مصحف لا يم لا يمسه إلا الطاهر. Telah sepakat para fukah Amsar yang mereka berputar atas mereka ini fatwa dan atasnya para sahabat ya para sahabat mereka bahwasanya Mus'ab tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Ya. Ini ulama Ya, di zaman itu Abdul Bar rahimahullah taala. Ya. Mereka semua sepakat di atas fatwa ini dan oh, para sahabat mereka ini sekarang para ulama bahwasanya musaf ini tidak boleh disentuh kecuali dalam kadang suci ya kemudian adab yang kedua ya atau perkara-perkara yang uh, ketika membaca Al-Quran yang kita patuhi. Ya, yang kedua asani. Ida arada syuru fil kiraati istahab ya lau ayyastahid ya ay ay ayyastahidah. liqali ta'ala fa qara'ta al-Qur'an Fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Jika seseorang menginginkan untuk membaca Al-Qur'an ya atau ya untuk memulai membaca Al-Qur'an istahabba disunahkan baginya untuk berlindung dari syaitan. Ya. Liqauli ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Fahida qara'tal Qur'an dan jika engkau ingin membaca Al-Qur'an fasta'in billah minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Wasifatuha dan sifatnya sebelum membaca Al-Qur'an kita berlindung kepada setan. Ayakulu enaklah dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Ya, yang dijauhkan dari rahmat, yang terlaknat, yang terkutuk. Wa kana ba'du salaf yaqul dan sebagian salaf dia mengatakan a'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Ya, saya berlindung kepada Allah yang ma mendengar dan ma mengetahui dari setan yang terkutuk. Ya. Dan kedua ini sohi. Ya. huma sohi. Ini adab yang diperhatikan ketika hendak ingin membaca Al-Quran. Tadi yang pertama, ya, ketika membacanya dia kadang muhdis, dalam kadang uh, suci, ya, mustahak bagi dia. Ya, ketika menyentuh mushaf maka hendaklah dia ya dalam keadaan suci. Ya, perlu dibedakan antara membaca dengan menyentuh. Menyentuh wajib dia dalam keadaan suci. Membaca Al-Quran mustahab baginya dalam keadaan berwudhu. Dan yang kedua, hendaklah dia berlindung dari setan ketika membaca, ketika hendak ingin membaca Al-Quran dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim atau auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, asalis yang ketiga asalisu yang bagi lil qari'i ayat ay an yubas milah fi bidayati kulli surati mahada bara'a seharusnya bagi orang yang membaca untuk memulai ya di dalam membaca surat kecuali dengan surat Al-Bara, surat At-Taubah, ya hendaklah dia memulai dengan membaca basmalah. Ya, dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua dalam musab itu, dalam Al-Qur'an semua dimulai dengan bismillah. Ya, ketika memulai membaca surat per ya, maka hendaklah dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apakah dalam sholatnya atau di luar sholatnya. Hendaklah dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kecuali surat At-Taubah. Ini tidak dimulai dengan basmalah. Tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lianna sahiha anna basmalah ayatun min, min al-Quran ya ji'u biya li li baina surah atau baina suri karena sesungguhnya yang benar bahwasanya basmalah ini adalah ayat dari Al-Qur'an datang dengannya untuk memisahkan antara surat dengan surat yang lainnya ya waqad asbataha ya waqad as asbatha sahabatu radhiyallahu anhum fi masahifi fi awahir suri ya ma ada bara dan sungguh telah sabit ya sahabat telah sabit telah tetap dari sahabat radhiyallahu anhum di dalam mushaf di dalam penen, penen, penen, apa penempatan surat-surat itu dimulai dengan basmalah ya kecuali surat at-taubah ya kecuali surat At-Taubah. Artinya sepakat sudah para sahabat. Ya. Mereka dalam menetapkan dan menyusun mushaf. Semua dimulai dengan basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Rabi. Yang keempat. Yang bagi likori Al-Quran. Ayatarah. Ayatarah salah. Pikiraat. Ya. Wayartalah. Wayatadabbarah. Wa ala ya'udduhu hada. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala wa Qur'ana wa Qur'anan farakanahum lit litakrahu ala nasi ala muksin wa nansalnahu tansila. Maka hendaklah bagi yang ingin membaca Al-Quran untuk dia membaca dengan ya bacaan yang uh, bersambung yang sesuai dengan Uh, bacaan tajwid dan menghayatinya dan mentadaburinya ya dan tidak boleh dia membacanya dalam keadaan mengoceh atau mengigau ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Al-Qur'an ini ini kami turunkan beransur-ansur untuk engkau membacakan kepada manusia ya berlahan-lahan. Dan kami turunkan ini, Al-Quran ini, bagian demi bagian. Ya. Wafi Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma biqouli ta'ala la tuharrik bi lisanaka litahjala bihi di dalam kitab sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Janganlah engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai, menguasainya. Kala berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu kana Rasulullah wasallam ida nansala alaihi Jibril bil wahyi وكان مما يحرك بلسانه وصفتي وصفتي ويسفت فيصفت عليه وكان يعرف منه فأنزل الله آية فأنزل الآية التي في لا لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك بلسانك لتعجل به Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Fa inna alaina an najma'u isudrika. Ya, isudrika wa Qur'anahu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Fa idza anzalnahu fastami'u summa inna alaina bayanahu. Dahulu Rasulullah SAW ketika turun wahyu, diturun Jibril, kepadanya membawa wahyu ya dalam dalam keadaan dari apa-apa yang menggerakkan dengannya lisannya ya dan mulutnya ya maka itu semua diketahui ya darinya maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Al-Qiyamah La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku bersumpah dengan hari kiamat. Ya. Janganlah janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maka sesungguhnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, maka sesungguhnya atas kami, ya, kami mengumpulkan Al-Quran ini di dalam dadamu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan Al-Quran ini di dalam dada-dada Nabi, Nabi SAW. Ya, Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Ikutilah bacaan itu. Ya. Kemudian Allah ya, kemudian kata beliau, maka jika telah turun ya kami telah menurunkan kepadanya Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Ya, maka dengarkanlah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanallah, Subhanahu wa taala, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ya. Setelah Nabi SAW mendengarkan Al-Quran dan terkumpul di dalam dadanya, ya, ini kata beliau rahimahullah taala kala, inna alaina an nubayyinu yubayyinahum bilisanika ya sesungguhnya atas kami untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an ini dengan lisanmu ya setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu, maka Nabi SAW menyampaikannya dengan lisannya Nabi SAW langsung. Ya, wa kana idza atau Jibril atraku. Ya, adalah Nabi SAW dahulu jika, jika Jibril datang kepadanya, maka dia diam. Fa'idha dahaba qara'u kama wahadallah. Ya. Maka ketika Jibril pergi, ya, setelah Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, maka ya Nabi SAW membaca sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepadanya. Eh, ini menunjukkan bahwasanya tidaklah kita membaca ini dengan lisan kita, ya, dengan seperti bacaan yang uh, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibawa oleh mereka malaikat Jibril dan diajarkan kepada Nabi SAW yang dibaca oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada sahabatnya. Demikian kita membaca Al-Quran seperti itu cara kita membacanya. Ya, sehingga dari sini uh, perlunya kita untuk belajar kepada orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Ya. Wa sahih Bukhari Aidon Dan dalam sahih Bukhari juga anna rajulan kala di Ibnu Mas'ud قرأت مفصل البريح فقال هذا كها كهذا يا ساحر إن قد سمعنا القرآن وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ منا النبي صلى الله عليه وسلم هي ثمانية عشرة سورة من المفصلة وسورتين من على آمين يا seorang berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, engkau telah membaca ya tadi malam surat Mufassal. Maka dia mengatakan ini seperti ya uh, apa yang engkau dengarkan. Sesungguhnya kami telah meninggalkan Al-Quran dan sesungguhnya ya sesungguhnya saya telah atau sesungguhnya kami telah membaca Al-Quran dan mendengarkannya dan sesungguhnya saya menghafal Al-Quran yang dahulu dibacakan ya Nabi SAW di hadapan para sahabatnya sekitar ya 18 surat yang mufassal dan dua surat Al-Amin. Ini yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya eh, ya apa yang dibaca oleh Nabi SAW itu juga yang dibaca oleh para sahabat. Ya. Demikian Al-Quran. Wajah ba'di riwayat. Dan datang dalam sebagian riwayat. Anna rajulan kora mufassal firaqa'ah. Bahwasanya seseorang telah membaca surat mufassal di dalam rakaat dalam salatnya ya wa fi riwayat li abi daud dan fi surah nadahiri faqala dan dalam riwayat Abi Daud ya di dalamnya membaca surat Nadahir faqala maka dia mengatakan lakinna Nabi wasallam kana yaqra Nada nadahiru surataini ini raka' adalah akan tapi Nabi SAW dahulu membaca ya nadahiru ini di dalam rakaat ya kemudian beliau menjelaskan di sini artinya uh, dalam rakaat membaca dua surat ya dalam satu rakaat membaca ya uh, satu rakaat membaca satu surat dan rakaat yang lain membaca satu surat. Ya, An-Najmu wa Rahman fi rakaat. An-Najm dan Ar-Rahman dalam rak, dalam rakaat. Ya. Iktarabat wal aqah. Iktarabat isaqa dan surat Al-Haqqah. Ya. Ini juga eh, atau dibaca di dalam rakaat waktu wadariat ini juga dibaca dalam satu rakaat ya firaka wa ida waqatil wa nun fi raka'ah. ya Ida waqat wa nun di dalam rakaah dalam satu rakaat wasah wa sa'il wa nasiyat ini juga fi rakaat ya dibaca dalam rakaat ya wa wailul lil mutaffifin wa abasa ini juga da, fi dalam satu rakaat wal mudassir wal musammir fi rakaat ya wa wa al ata wala uksimu bi yaumil qiyamah ini juga dibaca dalam rakaat ya wa amma yatasaalun wal mursala ini juga dibaca dalam satu rakaat wa dukkan wa idza samsu kuwirat fi rakaat ini semua dibaca dalam satu rakaat ya wa sunnatu fi fi qiraatil Qur'an mudda muddan dan yang sunnah di dalam membaca Al-Quran, hendaklah dia baca sesuai dengan ya kiroah yang benar. Ya, panjang pendeknya diperhatikan. Tapi sohi di dalam sohi, ya dalam kitab sohi, Anna Anas, ya yaitu sohi Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suhil an kiraatin Nabi SAW. Adalah Nabi SAW adalah Anas bahwasanya Anas bin Malik ditanya tentang bacaan ya bacaan Nabi SAW. Fakala kana yamuddu maddan. Adalah uh, Nabi SAW membaca dengan yamuddu maddan. Ya. Dengan bacaan yang panjang. Eh, yang panjang dibaca yang panjang. Yang pendek dibaca yang pendek. Wa filaddi summa kara. Dalam laf, lafad yang lain. Kemudian beliau membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yamud. Ya. Bismillah. Yamud. Birrahman wa yamut birrahim. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Panjang dengan, dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian yamut dengan rahman, kemudian yamut dengan ar-rahim. Demikian cara Nabi SAW membaca ya. Ini adab yang perlu diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Sudah lima, dan sudah empat. Dan insya Allah pada adab yang kelima, insyaallah kita akan melanjutkannya wallahu alam bisawab ya subhanarabbika ma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh